Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين para pendengar yang berbahagia. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan meneruskan pembahasan Al-Kabair. Kita sampai pada Al-Kabiratu At-Tasi'atu wal Ishrun. Kabirah atau dosa besar yang ke-29 yaitu ayaqtulal insanu nafsahu. Seseorang yang melakukan bunuh diri. Bunuh diri ini merupakan ungkapan frustasi dari seseorang terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengakhiri hidupnya ya dengan membunuh dirinya sendiri. Nah, ini merupakan suatu tindak kejahatan ya terhadap diri sendiri. Kezaliman yang paling besar terhadap diri sendiri adalah dengan melakukan tindakan bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Rahim, Maha Sayang ya kepada kamu sekalian. Seseorang yang melakukan tindakan bunuh diri Sesungguhnya dia tidak percaya akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang ya dari eh, kepada hambanya daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian dia menemukannya, kemudian dia mendekapnya dan memberikan eh, makanan kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membunuh diri kita. Wala taqtulu anfusakum Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu dengan mengatakan innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha, maha sayang kepada dirimu, maha sayang kepadamu. Ya seorang hendaklah dia berbaik sangka kepada Rabbnya. Dia berbaik sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Ya sampai dosa syirik, dosa yang terbesar Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengampuni dan semuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi setiap hamba yang tertimpa musibah. Beban seberat apapun yang menimpa seorang hamba, pasti Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya jalan keluar darinya. Maka janganlah seorang itu dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berburuk sangka kepada Robnya, seolah-olah Robnya tidak menyayanginya. Kemudian dia mengakhiri hidupnya. Banyak motif-motif orang melakukan bunuh diri. Ya di antaranya adalah karena tidak tahan akan musibah yang menimpa dirinya, misalnya sakit atau kesulitan ekonomi yang sangat sulit ya hingga dia mengakhiri hidupnya atau karena terlilit hutang. Ada lagi yang kena wabah STM, stres terus mati ya. Orang yang kena stres kemudian dia mengakhiri hidupnya ya dengan melakukan tindakan bunuh diri ada juga yang ke, uh, disebabkan karena kelainan jiwa ya ada juga karena ya, dia menganggap itu adalah satu ibadah ya seperti orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri dan mengira itu adalah suatu amal jihad pada kesempatan ini kita akan menjelaskan kepada para pendengar yang berbahagia bahwa seorang insan apalagi seorang muslim itu tidak dibenarkan untuk membunuh dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inna fi nafsika alaika haqqan. Sungguhnya pada dirimu itu ada hak yang harus kamu penuhi. Nah, orang-orang yang melakukan bunuh diri itu dia telah mendalimi hak dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk makan dan minum itu untuk kebutuhan diri? Maka tidak boleh seorang itu melaparkan dirinya hingga dia mati atau melukai dirinya hingga dia mati. Ya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk untuk meminta kesembuhan kepadanya, untuk berobat, mengambil wasilah untuk menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Maka seorang tidak boleh dia melukai dirinya dengan ya, pisau ataupun dengan minum racun kemudian menyebabkan nyawanya hilang. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita akan besarnya dosa bunuh diri ini ya bahwa bunuh diri itu termasuk salah satu di antara dosa besar <clears throat> di antaranya sebuah hadis yang dikeluarkan di dalam uh, kitab Al-Bukhari dan Muslim dari Jundub bin Abdullah dia mengatakan kana fi man kana qablakum rajulun juriha fajaza dahulu dahulu kala ya ada seorang laki-laki ya yaitu umat sebelum kamu ada seorang laki-laki yang terluka lalu dia jaza dia itu tidak sabar ya dia memberontak dia tidak tabah menghadapi luka itu fa akhadha sikinan fahazza biha lalu dia mengambil ya sebilah pisau lalu dia potong tangannya famawa raqa ad-dam hatta hingga membuat darah mengucur dengan deras hingga dia mati Nah orang ini tidak sabar, tidak tabah menghadapi sakit yang dideritanya. Lalu dia berpikiran singkat. Dia mengambil pisau, lalu dia potong tangannya. Ya, dia potong tangannya yang terluka itu hingga darah mengucur dengan deras, kemudian akhirnya dia mati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan badaroni abdi binafsihi hambaku itu telah mendahului keputusanku, ya, ketetapanku, ya, dengan membunuh dirinya. Haram tu alaihil jannah. Maka aku pun mengharamkan atasnya sorga. Demikian pula riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala nafsahu bihadidah fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan Barang siapa yang membunuh dirinya dengan hadidah, dengan besi, pisau atau sejenisnya, maka besi itu akan senantiasa berada di tangannya pada hari kiamat nanti dan dia akan menyakiti dirinya, menusuk perutnya sendiri di neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Waman waman qatala nafsahu bisum fasammuhu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, yaitu dia minum racun, maka racunnya itu eh, ya akan ber terus berada di tangannya, lalu dia akan meneguknya terus ya di neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa man nazala min jabalin faqatala nafsahu. Barang siapa yang terjun dari gunung, dari tempat yang tinggi, ya, lompat dari gedung bertingkat, lalu dia membunuh dirinya sendiri, fahuwa yanzilu fi nari jahannam khalidan fiha abadan. Maka dia akan terus melempar dirinya ya di neraka jahannam dari tempat yang tinggi ya khalidan fiha abadan. Dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya, yaitu sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya, dia akan terus diazab, diazab, disiksa dengan cara seperti itu hingga Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengeluarkannya dari sorga ya apabila dia masih memiliki sebesar biri darah dari keimanan. Nah demikian. Nah hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh uh, eh, Imam uh, eh, Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Di dalam riwayat yang lain ya dari hadis Sabit bin Dhahab dia berkata qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min ka qatlihi wa man qadhara mu'minan ya bi kufrin fahuwa ka qatlihi wa man qatala nafsahu bi say'in udziba bihi yaumal qiyamah melaknat seorang mukmin itu sama seperti membunuhnya barang siapa menuduh seorang mukmin dengan kekufuran yaitu menuduh kafir seorang mukmin maka itu sama seperti membunuhnya dan barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab pada hari kiamat dengan sesuatu tersebut. Ya, jadi orang yang bunuh diri ini azabnya di akhirat nanti adalah dengan cara dia bunuh diri. Kalau dia bunuh diri dengan menabrakkan dirinya pada ke, pada kereta api misalnya, maka terus dia akan diazab dengan eh, azab ataupun siksa yang seperti itu pada hari kiamat. Kalau misalnya dia melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi, lompat dari gedung bertingkat, maka begitulah caranya dia akan disiksa nanti pada hari kiamat. Kalau dia minum racun, maka dia akan terus meneguknya pada hari kiamat sebagai siksa baginya. Karena siapa yang mungkin menusuk atau menggores tangannya dengan pisau hingga dia mati, maka demikianlah dia akan merasakan azab itu terus menerus sampai eh, pada hari kiamat nanti hingga Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya ya karena dosa besar ini yang bunuh diri ini ini termasuk dosa besar yang tahtal masyiah juga ya di bawah kehendak Allah insya'adzabah wa insya'aghfaralah jika Allah berkehendak maka Allah terus mengadabnya sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. atau Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan mengeluarkannya dari neraka. Demikian khonifuddin azani Allah jami'an. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ancamannya dengan mengatakan ya finari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan ya bahwa dia akan diazab dalam waktu yang lama dia akan diazab dalam waktu yang lama karena merupakan tindakan kezaliman yang paling besar terhadap diri karena yang menciptakan diri ini adalah Allah Subhanahu wa taala ya yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak tidak berhak untuk mendahuluinya mendahului keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan melemparkan diri kita kepada kebinasaan melemparkan diri kita kepada kehancuran ya dengan melakukan tindakan bunuh diri dan sejenisnya ikhwan rahimani wa rahimakumullahu jami'an Ya demikian pula di dalam hadis yang sahih ya pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kisah seorang laki-laki yang berperang dengan gagah berani ya hingga dia uh, terluka dengan luka yang banyak sekali hingga orang-orang mengatakan tidak ada pada hari ini yang membawa pahala yang lebih besar daripada si fulan karena gigihnya dan gagah beraninya dia berperang pada hari ini tidak ada satu orang pun yang mendapat membawa pahala seperti si fulan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata huwa finnar huwa min ahli nar ya dia adalah penghuni neraka maka sahabat-sahabat pun tertegun dan ber, bertanya-tanya kalaulah si fulan ini dalam neraka bagaimana pula kami ya si fulan yang telah gagah berani berperang ya menghadapi musuh hingga dia terluka dengan luka yang banyak ya Nabi mengatakan huwa finnar ya tentunya sabda Nabi ini berdasarkan wahyu maka ada salah seorang sahabat yang berkata demi Allah aku akan membututinya aku akan mengikutinya, aku akan eh, aku akan menyelidikinya. Maka dia pun menyelidiki dan ternyata laki-laki ini ya dia karena tidak tahan ya, dengan luka-luka yang dideritanya ya maka fasta jalal maut dia mempercepat kematiannya faqatala nafsahu bidzubabi sayfihi dia merebahkan dirinya di atas mata pedangnya sendiri kemudian dia merebahkan dirinya ke situ dan dia mati yaitu dia bunuh diri karena dia tidak tahan ya karena luka-luka yang dideritanya. Maka Nabi mengatakan huwa min ahlin nar. Dia termasuk ahlun nar, dia termasuk penghuni neraka. Nah demikian Khonifuddin para pendengar yang berbahagia, ya seorang yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia telah banyak eh, apa nak kita katakan membunuh musuh dan dia banyak menderita luka, tapi dia tidak sabar ya dia melakukan tindakan yang yang jahil, yang bodoh, yaitu dia bunuh dirinya sendiri. Maka ya habislah atau hapuslah apa yang telah dia lakukan itu. Ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa finnar. Ya, sebenarnya tempatnya adalah di dalam neraka. Demikian pula di dalam riwayat yang lain dari Thabit bin Dhahab Rasulullah SAW mengatakan man halafa bimillati ghairil Islam kadiban muta'ammidan kama qal. Wa man qatala nafsahu bihadidatin udziba bihi fi nari jahannam. Barang siapa yang sengaja bersumpah palsu dengan agama selain Islam, yaitu dia bersumpah bahwa saya bukan seorang muslim. Ya, dia bersumpah seperti itu, maka ia seperti apa yang ia ucapkan. Jadi tidak boleh kita bersumpah main-main apalagi sungguh-sungguh ya mengatakan bahwa saya bukan muslim. Demi Allah saya bukan muslim. Nah, kalau dia mengatakan seperti itu, maka fahuwa kama maka ia seperti apa yang ia ucapkan. Kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebatang besi, maka ia akan disiksa dengan besi tersebut di dalam neraka jahanam. Dia akan disiksa dengan besi tersebut dengan neraka, eh, pada di eh, di dalam di dalam eh, di dalam neraka jahanam ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia. Jadi hadis eh, hadis-hadis tersebut memberikan kita faedah ya yaitu pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang sangat diharamkan. Baik itu membunuh diri sendiri ya maupun membunuh orang lain. Ya membunuh diri sendiri maupun membunuh orang lain ya tanpa hak tentunya. Nah, jadi e, kalau kita lihat dalil-dalil di atas tadi, ya, Nabi mengatakan dan mukhala dan fiha. Ya tentunya ya tadi sudah kita sebutkan bahwa e, ini bukan berarti orang yang bunuh diri itu keluar dari Islam. Ya, para ulama sepakat bahwa orang yang bunuh diri itu ya itu melakukan dosa besar dan dia tidak keluar dari Islam. Artinya kalau orang melakukan tindakan bunuh diri, ia masih dianggap seorang muslim kecuali dia menghalalkan bunuh diri itu. Ya, tanpa takwil. Ya, dia mengatakan bunuh diri itu halal. Kemudian dia melakukannya, dia berkeyakinan seperti itu, maka dia bisa dihukumi kafir. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi ini merupakan satu eh, kita katakan tindakan yang sangat berbahaya yaitu melakukan ya apa namanya perbuatan bunuh diri khonifuddin para pendengar yang berbahagia. Nah, bagi orang yang mati bunuh diri, ya, maka para ulama ya dan orang-orang soleh, para pemuka itu boleh untuk tidak menyolatkannya, ya, tidak menyolatkan jenazahnya, tidak ikut menyolatkan jenazahnya. Nah ini untuk memberikan pelajaran bagi orang lain ya. Jadi kalau ada orang mati bunuh diri, ya tentunya dia dia seorang muslim, ya, masih seorang muslim, dia melakukan tindakan bunuh diri, maka dia masih di uh, jenazahnya masih diselenggarakan menurut ya hukum-hukum dan uh, tata cara yang islami. Hanya saja ya bagi para ulama, orang-orang soleh, orang-orang terpandang, para pemuka, tokoh-tokoh masyarakat hendaknya memberikan pelajaran yaitu dengan tidak ikut menyolatkan jenazahnya sebagai peringatan bagi orang lain supaya tidak meniru langkahnya dan perbuatannya. Ya, nah demikian. Dan ini berdasarkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang mengatakan didatangkan seorang yang membunuh dirinya dengan sebilah pisau ya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu jenazahnya dihadapkan kepada beliau dibawa kepada beliau namun beliau tidak menyolatkannya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalatkannya. Hingga untuk hadis ini ya dibuat bab di dalam Sahih Muslim, bab tidak menyalatkan orang yang mati bunuh diri. Artinya bukan semua kaum muslimin tidak menyalatkannya ya, akan tetapi para pemuka agama, ya, para ulama, ya alim ulama, orang-orang saleh, orang-orang terpandang. Nah ini um, untuk memberikan pelajaran bagi orang lain ya untuk tidak mengikuti langkah orang ini maka hendaknya mereka tidak ikut menyolatkan uh, uh, jenazah tersebut ya sebagai pelajaran. Nah demikian hadis uh, dalilnya adalah hadis Jabir bin Samurah yang kita sebutkan tadi. Nah demikian ya khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib. Nah di sini sekarang ini muncul satu tindakan ya ataupun perbuatan yang dianggap itu adalah suatu perbuatan yang benar yaitu melakukan ya ya apa yang disebut dengan uh, uh, bom bunuh diri yaitu amalun intihariyun ya uh, suatu uh, tindakan melakukan bunuh diri dalam rangka ya orang-orang yang melakukannya mengira bahwasanya itu merupakan jihad visabilillah ya itu merupakan jihad visabilillah nah yang jadi pertanyaan apakah aksi-aksi seperti ini ya dipandang sebagai jihad visabilillah yang mana orang yang terbunuh itu dipandang sebagai syahid atau ini merupakan tindakan bunuh diri yang termasuk dosa besar. Nah, untuk itu kita mm, melihat ya penjelasan dari para ulama tentang masalah ini. Ya, seperti yang kita lihat sekarang ini banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan bom bunuh diri. Yaitu dia memasangkan bom pada tubuhnya lalu dia ya berjalan di tengah-tengah kerumunan orang banyak lalu dia meledakkan dirinya sendiri. Yang jadi pertanyaan adalah apakah ini merupakan e, amal yang dibenarkan dan termasuk jihad atau ini merupakan tindakan bunuh diri? Ya, e, Syekh bin Utsaimin pernah ditanya, bagaimana hukum syar'i terhadap orang yang membawa bom di tubuhnya? kemudian meledakkan dirinya di tengah-tengah kerumunan orang-orang, baik itu orang kafir maupun yang lainnya, dengan maksud untuk menghancurkan mereka. Apakah bisa dibenarkan beralasan dengan kisah pemuda yang memerintahkan raja untuk membunuh dirinya? Maka beliau menjawab, orang yang meletakkan bom di badannya lalu meledakkan dirinya di kerumunan musuh itu merupakan suatu bentuk bunuh diri dan ia akan disiksa di neraka jahanam yang disebabkan perbuatan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam eh, hadis-hadis uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang membunuh dirinya dengan sesuatu ia akan disiksa eh, dengannya di neraka jahanam. Ia akan disiksa dengan ya dengannya di neraka jahanam. Nah, kalau dia melakukan bunuh diri itu dengan meletakkan bom pada tubuhnya ya begitulah dia ya siksa yang akan diterimanya pada hari kiamat. Nah sungguh aneh kata beliau orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut Sedangkan mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi yaitu surat An-Nisa ayat 29 dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang kepadamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia itu bukan untuk memudaratkan manusia. Jihad saja itu ada aturannya. Ya, jihad saja ada aturannya. Ada keseimbangan yang harus diperhatikan. Ya, nah demikian ah, harus dengan persiapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri saja untuk melakukan jihad itu dengan persiapan-persiapan. Ya, nah demikian dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang konyol. Ya, jadi semuanya ada aturan dan semuanya harus kita tanyakan kepada ahli ilmu benarkah tindakan seperti itu. Nah demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang kepadamu. Syariat Allah itu bukan untuk menyusahkanmu atau menyebabkan dirimu jatuh pada kebinasaan. Tidak ada syariat Allah itu yang isinya kezaliman terhadap diri manusia itu sendiri. Akan tetapi mereka tetap saja melakukannya. Apakah mereka mendapatkan sesuatu kata beliau? Apakah musuh telah kalah dengan dengan dengan cara seperti itu? Ataukah sebaliknya, musuh-musuh semakin keras terhadap orang-orang yang melakukan aksi ini seperti yang sedang terjadi ya di apa namanya di Timur Tengah atau di negara di di, di Israel ya di mana perbuatan-perbuatan tersebut menjadikan mereka semakin sombong bahkan ya, beliau mengatakan kami menemukan data bahwasanya negara Yahudi atau Israel pada hari ini pada pertemuan terakhir ya eh, gitu golongan kanan yang menang yaitu orang-orang yang ya kita katakan ekstrimnya golongan ekstrimnya yaitu orang-orang yang ingin menguasai bangsa Arab. Demikianlah ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Akan tetapi orang yang berbuat seperti ini yaitu melakukan tindakan bunuh diri yang beranggapan bahwa ini adalah pengorbanan di jalan Allah ya kami mohon kepada Allah kata beliau agar ia tidak disiksa ya karena ia telah menakwil dengan takwil yang salah ya tentunya ya mudah-mudahan Ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka yang melakukan perbuatan tersebut karena kejahilan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Akan tapi ini jelas, ini merupakan tindakan yang salah, ini merupakan tindakan yang ya jahil, yang sesat dan tidak dibenarkan sama sekali, ya, baik itu ya, eh, dari Al-Quran ya, ataupun ya dari As-Sunnah. Ya, jadi tidak dibenarkan sama sekali. Bahkan para ulama ya sepakat untuk menolak cara-cara seperti ini. Cara-cara seperti ini bukan menambah ya bukan menyelesaikan masalah, bahkan menambah derita dan uh, apa namanya malapetaka bagi Islam dan kaum muslimin. Banyak kita lihat orang-orang yang dilak, di, apa namanya yang dikorbankan ya untuk melakukan aksi-aksi seperti ini adalah para pemuda yang masih ingusan ya para pemuda yang ya seperti yang digambarkan oleh Nabi hudasaul asnan sufahul ahlam orang-orang para pemuda yang masih muda-muda belia usianya tapi jahil tentang agama maka mereka mereka ini mudah untuk diprovokasi mereka mudah untuk dipanas-panasi ya, didorong untuk melakukan aksi-aksi seperti ini yang kita sayangkan adalah mereka tidak mau belajar dan tidak mau bertanya kepada uh, para ulama ya, yang yang apa namanya yang memiliki kapasitas ilmu untuk menjelaskan hal-hal ini kepada mereka. Adapun yang beralasan dengan kisah pemuda ya yang uh, yang di dalam eh, hadis disebutkan bahwasanya ia ya sebab, uh, beliau pun pernah ditanya ya Syekh bin Utsaimin pernah juga ditanya al-ba'du yaqul bijawazi tafsir bin nafsi kiasan ala kisah Golamul ukhdud. Ya sebahagian ada yang mengatakan boleh melakukan tindakan meledakkan diri sendiri dengan mengkiaskan kepada kisah gulamul ukhdud, pemuda ukhdud, ya, pemuda yang di, uh, dibunuh oleh raja. Yang pemuda itu menjelaskan ataupun memberitahu kepada raja itu, raja yang dalim itu bagaimana cara membunuh dirinya. Nah, Famaraddukum ala dzalika? Maka bagaimana bantahan kamu terhadap ahli itu? Maka beliau mengatakan fa ajaba hafizahullah la kiasahahuna. Ini tidak ada kias di sini. Dan kias yang dilakukan di dalam masalah seperti ini adalah kias yang fasid. Walaysa fi qissatil ghulam annahu qatala nafsahu. Dan di dalam kisah gulamul ukhdud tadi tidak ada disebutkan bahwa dia membunuh dirinya sendiri. Wa inna ma fihi fiha annahum dhahabu bihi liyalquhu min syahikil jabal fa Allah minhum. Namun di dalam kisah itu disebutkan bahwa mereka membawanya ya ke atas gunung, kemudian dia dilemparkan ya dari ah, puncak gunung, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari mereka. Kemudian mereka membawanya ke lautan, lalu ditenggelamkan, dilemparkan ke lautan, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya lagi dari kejahatan mereka. Tumma alim lama alim an bi annahum yuhawiluna qatlahu. Nah, ketika pemuda itu mengerti bahwasanya mereka mereka-mereka ini yaitu para uh, raja dan para uh, pengikutnya ini bertekad dan bersikukuh untuk membunuhnya ya artinya mau uh, eh, artinya adalah uh, walau bagaimanapun dia harus mati ya wala budda lahum ala tariqa allati yasiluna ilaiha ilaihi fiha bahwasanya mereka harus melakukan tindakan itu yaitu membunuh pemuda ini bagaimanapun caranya ya maka pemuda itu mengatakan ya eh, cara untuk membunuhnya yaitu mengambil panah eh, dari bu, eh, dari apa namanya dari tempat ya dari, eh, busur panahnya kemudian me, apa namanya melontarnya dengan mengucapkan asma Allah Subhanahu wa taala Yaqulu rami, ya maka orang yang memanahnya yaitu mengatakan bismillahirrabbilghulam, bismillahirrabbilghulam. Ya, nah demikian. Faqala lan taqtulani hatta taf'al ma amruka. Ya, dia mengatakan kalian tidak akan mampu untuk membunuhku hingga kalian melakukan apa yang aku perintahkan. Ya, tajma'an nas ala sa'idin wahid. Kumpulkanlah manusia di satu tempat. semata taqul Kemudian katakanlah Bismillahirrabbilgulam Thumma termini Ya Kumpulkanlah manusia di satu tempat Ya Kemudian katakanlah Dengan menyebut nama Allah Rabbul Gulam Rabb Ya pemuda ini Kemudian panahlah aku Nah demikian Nah ketika itu dilakukan Ya dia memang betul-betul mati Tapi ketika orang-orang mendengar itu Ya pada apa namanya manusia mendengar itu maka mereka pun ramai-ramai masuk berbondong-bondong ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi ini ya si pemuda ini dia tahu bahwasanya dia harus mati dan tidak ada jalan baginya untuk menghindar dari itu. Nah, kemudian dia melihat maslahat yang besar ya dari tindakannya itu, yaitu masuk Islamnya banyak manusia. Maka untuk kondisi ataupun eh, keadaan seperti ini Ya, para ulama mengatakan dibolehkan. Misalnya seorang berada di e, negeri musuh, ya, ia tidak bisa lari dari mereka dan mau tidak mau, ya, e, hanya ada dua pilihan tertangkap atau dibunuh. Ya maka, ya, dia boleh melakukan hal ini. Ya seperti yang dilakukan oleh pemuda tadi, yaitu dia melemparkan dirinya kepada kebinasaan untuk e, apa namanya membunuh musuh dalam jumlah yang banyak. Nah demikian. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang itu atau pemuda-pemuda itu, ya tidak ada faedah apapun, manfaat apapun kembali kepada Islam maupun kaum muslimin. Bahkan sebaliknya, ya musuh bertambah geram dan marah, ya kemudian juga uh, uh, banyak di antara korban-korban itu ya adalah kaum muslimin sendiri. Ya adalah kaum muslimin sendiri. Jadi perbuatan itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat apapun, faedah apapun. Ya bahkan dari orang-orang yang membenarkannya mereka mengatakan wah itu perbuatan yang salah, itu bukan cara yang benar. Nah demikian khanifiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Fa amma hadha tafjir fa huwa ayata'ammada qatla nafsahu. Ya qatla nafsihi. Adapun peledakan-peledakan seperti ini, bom-bom bunuh diri seperti ini, dia itu sengaja untuk bunuh diri. Dia dia bukanlah eh, tidak ada pilihan. Dia memiliki banyak pilihan, tapi dia melakukan pilihan bunuh diri. Nah ini adalah satu tindakan yang salah. Di samping itu juga tidak ada masalah yang nampak, yang jelas, yang kot'i dari perbuatannya itu. Justru sebaliknya, ya, yaitu mudarat yang yang yang dapat diyakini akan terjadi. Nah demikian. Jadi ini sangat ber, ber apa namanya kita bertolak belakang ya dengan uh, apa yang dilakukan oleh uh, orang-orang uh, itu. Nah demikian. Ya. Wa in kana qasduhu inhaq in inhaqal adu idza kana qasduhu inhaqal a'da wa iqa'al mauti fihim. Walaupun tujuannya adalah untuk ya me membunuh musuh ataupun menyebabkan kematian di tengah-tengah mereka. Ya nah demikian. Jadi ini uh, sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ya pemuda Uhud tadi ya. Jadi ini uh, para uh, para ulama mengatakan bahwa ini termasuk perbuatan yang kita katakan keliru dan salah jadi termasuk perkara yang ya, diancamkan oleh Nabi ya sebagai perbuatan bunuh diri. Ya, eh, beliau juga pernah ditanya Syekh eh, Fadilatul Syekh eh, bin Utsaimin juga pernah ditanya ya ba'duhum yaqul bahwa sebagian dari orang-orang ada yang mengatakan innahu sayakum innahu yakum bi amaliyah jihadiyah ala syaklin intihari bahwa dia akan melakukan satu uh, amal jihadi dengan melakukan eh, apa namanya perbuatan bunuh diri ya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ya dengan apa namanya talghim sayyaratihi dengan meledakkan kendaraannya sendiri dengan mutafajirat, ya wa iktihamil adu ya masuk ke tengah-tengah ya kerumunan orang kemudian dia meledakkan dirinya seperti yang ya kita lihat ya ya apa namanya eh, selama ini nah demikian wa huwa ya'lam annahu sayamut fi fi hadzal hadits la mahala dan dia tahu bahwasanya dia akan mati dengan perbuatannya itu. Maka apa, apa, apa pandangan antum ya Syekh demikian. Maka beliau menjawab ajaba hafizahullah ra'yi fi hadza annahu qatala nafsahu. Annahu qatilu nafsihi. Pendapatku di dalam masalah ini adalah dia telah membunuh dirinya sendiri. Annahu qatilun qatilu nafsihi bahwa dia telah membunuh dirinya sendiri wa annahu sayu'adzabu fi nari jahannam bima qatala bihi nafsahu dan dia akan diadab di neraka jahanam nanti dengan cara dia melakukan bunuh diri tersebut sebagaimana yang dilakukan ya, sebagaimana yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah demikian. Yaitu hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi. Walakinnal jahil alladzi la yadri akan tetapi orang jahil yang tidak tahu, yang jahil lah kita katakan ya. Ya wa, wa, wa fa'alahu ala annahu hasanun mardiyun indallah. Lalu dia melakukan itu dengan keyakinan bahwasanya itu adalah baik, diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah demikian. Nah, arjullah taala ayafu anhu. Mudah-mudahan pemuda-pemuda yang ingusan seperti ini Allah Subhanahu wa taala maafkannya. Namun ini adalah satu perbuatan yang ya salah dan ya apa namanya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah. Wa li wa li anna min qatlin nafsi. Ya, dan karena juga ya perbuatan seperti ini termasuk bunuh diri yang di yang, yang diharamkan oleh dinul Islam ya yang diharamkan oleh dinul Islam. Nah demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya tentang sebagian orang yang melakukan tindakan-tindakan bunuh diri ya. Jadi itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan termasuk uh, tindakan bunuh diri ya. Sama seperti orang yang melakukan tindakan bunuh diri yang lainnya ya mungkin karena hutang, mungkin karena tekanan hidup, mungkin karena nggak tahan menanggung sakit ya dan lain-lain sebagainya ya banyak, e, beberapa motivasi orang melakukan tindakan konyol ini. Nah, jadi ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia, ya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya telah ya membuka pintu rahmatnya seluas-luasnya bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa dirinya adalah rahim ya Allah kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada diri kita maka janganlah kita mendoliminya dengan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh tersebut. Ya, demikian ya. Jadi hendaknya kita ya e, menguatkan silah kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya, ya rujuk kepadanya, munibin ilahi, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mengadukan masalah-masalah kita kepadanya ya dan senantiasa kita itu mengisi keimanan kita jangan sampai kita terkena penyakit futur ya kadang-kadang seorang itu ya karena kefuturannya ya karena eh, apa namanya jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala jauhnya dia dari agama jauhnya dari dia dia dari bimbingan-bimbingan yang benar ya bimbingan-bimbingan para ahli ilmu ya para asatis dan lain sebagainya ketika ia terhimpit satu masalah dan syaitan menghembuskan baik ya perbuatan ini syaitan menggambarkan baik perbuatan ini Ya setan menggambarkan bahwa ini merupakan solusi dari masalahnya. Ya, solusi dari masalah yang menghimpitnya. Ya setan menggambarkannya seperti itu. Ya, maka orang itu pun nekat melakukan tindakan bunuh diri. Seolah-olah ini gambaran setan ya. Ya, dengan dengan melakukan tindakan itu akan selesailah masalahnya. Ya, akan selesailah masalahnya. Ya, yang benar adalah tidak. Ya, masalahnya tidak akan selesai ya dengan melakukan tindakan bunuh diri. Bahkan dia telah memulai satu masalah yang baru, masalah yang sangat besar, yaitu dia telah melakukan satu tindakan yang yang sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yaitu melakukan bunuh diri yang mana itu merupakan dosa besar ya yang mana itu melakukan dosa besar yang mana dia sudah kehilangan kesempatan hidup yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pilihan kepadanya Allah Subhanahu wa taala melarangnya dari perbuatan itu. Lalu dengan itu dia mengakhiri hidupnya. Artinya apa? Berakhirlah kesempatannya untuk menjadi ya apa namanya untuk memperbaiki diri, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan dengan tindakan konyol tersebut. Nah, demikianlah para ikhwah azani azanillahu wa iyyakum jami'an ya eh, dosa besar yang ke-29 ini yaitu melakukan eh, tindakan bunuh diri. Jadi hendaknya kita ya para ya selaku orang yang memiliki iman ya percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya akan memenuhi janjinya. Percaya bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepadanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah Ya ja'allahu makhrajan. Maka janganlah kita melakukan tindakan ini karena ini merupakan tindakan orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'asu min rahillahi illal qaumul kafirun. Dan tidaklah ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang kafir. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan, ya, ala hukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa yang paling besar? Maka Nabi mengatakan salah satunya adalah al kunutumirrahmatillah min rahmatillah. Ya, e, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri ini karena frustasi. Ya, karena frustasi, ya. Dia merasa Allah tidak sayang kepadanya. Dia merasa dia tidak mendapatkan lagi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa tidak ada jalan keluar bagi masalahnya ya dia merasa bahwa dirinya tidak berguna lagi, maka dia pun melakukan tindakan-tindakan ini. Atau sebagian orang yang tidak tidak tabah dan tegar, tidak sabar menghadapi cobaan. Ya sungguhnya ya kita katakan eh, yang namanya hidup ini penuh dengan cobaan. Ya kita yang harus kita lakukan adalah kita bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya memohon kepada Allah agar diberi kekuatan. Sesungguhnya la haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan upaya kecuali ya eh, dari Allah dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikianlah. Jadi hendaknya kita memperkuat silah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan e, menyelamatkan kita dari e, dosa ini, ya. Nah, demikian pula ya kepada kita katakan kaum muslimin salah satu penyebab orang itu ya terpikir terlintas di dalam pikirannya dalam benaknya untuk melakukan bunuh diri ya, karena sering banyak melamun dan menyendiri ya bukan dengan kita katakan dengan ilmu ya karena ya menyendiri ya, ya, ya dengan il ya, tanpa ilmu itu adalah illah ya nah demikian menyendiri ya uzlah itu kalau tan kalau tanpa ya kita katakan ainul ilmi ya ya jadi zallah ya nah demikian jadi satu ketergelinciran satu perkara yang bisa menggelincirkan kita ke, kepada dosa kepada dosa nah demikian ya, jadi hendaknya kita hati-hati jangan ya suka termenung ya suka melamun ya kadang-kadang terlintas pikiran-pikiran kotor ya apalagi ketika kita dirundung masalah ya himpitan berat kehidupan pada hari ini Ya, janganlah kita suka menyendiri dan melamun tanpa ilmu dan tanpa kezuhudan. Karena bisa menjadi penyakit dan itu bisa menjadi satu sebab ketergelinciran kita kepada uh, dosa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Hendaklah kita ya apa namanya uh, minta nasihat kepada saudara kita bertanya minta bimbingan kepada ahli ilmu ya. Janganlah ya apa namanya uh, rasa frustasi itu kita perturutkan ya hingga akhirnya muncullah keinginan untuk bunuh diri. Orang stres, kemudian ya melakukan ya apa namanya tindakan yang konyol untuk menghilangkan stresnya itu ya dengan melakukan bunuh diri dan sejenisnya. Jadi ikhwanifiddin ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat menghadapi setiap cobaan yang terjadi di dalam hidup ini. Karena memang begitulah kehidupan ya selama kita hidup di dunia itu tidak akan lepas ya dari yang namanya cobaan ya ya Rasulullah mengatakan bagi seorang mukmin ya dia memiliki dua sayap ya ajaban li amril li amril mukmin idza asabat hudarra'u sabar ya fahuwa khairun lahu jika dia ditimpa kesulitan maka dia bersabar maka itulah yang terbaik baginya Idza asabat husarra syakar, jika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersabar, bersyukur, maka itulah yang terbaik baginya. Jadi apapun keadaannya, ya baik itu nikmat maupun cobaan kita hadapi dengan ya, sabar dan syukur. Bukankah Nabi apabila terjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan beliau, maka beliau akan mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu Nah, apabila terjadi sesuatu yang tidak beliau inginkan, ya tidak sesuai dengan keinginan rencana kita. Kadang-kadang demikianlah hidup. Ya, kita berencana begini, terjadinya tidak seperti itu. Kita berencana begini, ya ternyata terjadi yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Nah, apabila terjadi sesuatu yang tidak beliau inginkan atau tidak sesuai dengan yang beliau ingin, eh, kehendaki, maka beliau membaca doa alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, bagaimanapun keadaannya. Jadi tidak lepas dari ucapan kita, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Oleh karena itu Nabi mengatakan, Afdalud doa, Alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah Alhamdulillah. Jadi janganlah kita ya apa namanya berpikiran singkat ya muncul pikiran-pikiran kotor untuk melakukan ya, perbuatan konyol ini yaitu melakukan bunuh diri. Nah demikianlah ikhwan fillah Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, keluarga kita dan segenap kaum muslimin dari eh, dosa ini. Eh, Aku lu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, kita lanjutkan dengan eh, tanya jawab insyaallah. Nah, Jazakallah khairan Barakallah fiqh para Ustaz yang sudah memberikan pembahasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua dari pembahasan Al-Kabair poin yang ke-29 yaitu haramnya membunuh diri. Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon di 0218236543 dan pesan singkat di 0819896543 dan tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda kirimkan guna memperdalam pembahasan kita di kesempatan pagi ini disesuaikan dengan pembahasan yaitu mengenai poin 29 haramnya bom bunuh diri. untuk penelpon pertama kami angkat di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Eh, Pak Halil dari Jonggol Pak. Iya Pak Halil di Jonggol silakan Pak Halil. Pak, eh, Ustaz, eh, Ana mohon doanya aja eh, biar terkuat kesabaran dan kensun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bisa menyimak Ustaz? Iya Ustaz. E, tadi Pak Khalil di Jonggol hanya me, apa, menyampaikan bahwa minta doanya agar dia ditegarkan di atas sunnah Ustaz. Ya, uh, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, uh, memang eh, hati ini senantiasa berbolak-balik. Ya, eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan kita doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taatik wahai Allah yang membolak-balikkan hati teguhkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah yang membolak-balikkan hati ya balikkanlah ataupun arahkanlah hatiku untuk berbuat taat kepadamu. Ini adalah doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Ya, para sahabat bertanya ya Rasulullah, apakah engkau ragu terhadap kami, ragu terhadap keimanan kami? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya. Coba lihat Ikhwanifiddin, para sahabat yang hatinya adalah hati terbaik, setelah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah masih mengkhawatirkan terbolak-baliknya hati. Kemudian Nabi mengatakan, ya "Li'anna qulubal ibad bayna usbu'aini min asabi rahman yuqallibuha kaifa Karena hati manusia ini ada di tangan, ada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka ini doa yang sangat agung, doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, hendaknya masing-masing kita membacanya dan meneguhkan hati kita untuk tetap taat dan berada di istiqomah di atas agamanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu, untuk melakukan ketaatan kepadamu. Nah demikianlah doa yang diajarkan Nabi dan sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan hati kita semua di atas agamanya dan mengarahkan hati kita untuk senantiasa melakukan ya tunduk untuk melakukan ketaatan kepadanya. Nah demikian. Allahumma amin. Demikian untuk Bapak Khalil yang berada di Jonggol, Barokalofik Dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ada pertanyaan dari uh, Umu yang berada di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokalofik. Ya Ustaz, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bom bunuh diri boleh e, kala tujuannya untuk membela kaum muslimin di daerah konflik karena sudah tidak ada jalan lain dan tidak memiliki senjata atau tentara dan e, senjata-senjata yang untuk melawan kaum kafirin yang menindas e, dengan berdasarkan kisah Ashabul Ukhdud yang bunuh diri Nah, apakah hal tersebut atau dalil tersebut dapat dijadikan sebagai hujah bagi mereka yang membolehkan bom bunuh diri? Jazakallah khairan. Eh, itu adalah uh, itu adalah sikap frustasi, keputusasaan untuk menghadapi ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja berdasarkan fatwa-fatwa para ulama tadi, mereka tidak membenarkan dan itu ter tidak termasuk perbuatan yang dibolehkan dan tidak termasuk jihad. Adapun orang-orang yang ber, eh, berdalil dengan uh, kisah ashabul ukhdud atau gulamul ukhdud tadi, nah ini ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya, ya antara apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang dengan ya apa yang dilakukan oleh uh, pemuda tadi. Ya pemuda tadi yang pertama, ya dia tidak ada pilihan, karena orang-orang itu, ya, raja dan para pengikutnya, ya ber, berazam, bertekad untuk membunuhnya. Walau bagaimanapun dia harus mati, kira-kira demikian. Dan tidak ada jalan lari baginya. Tidak ada jalan untuk lari dari itu. Ya. Maka dia pun mengarahkan orang itu untuk bagaimana cara membunuh dirinya. Dan dia, dia dia melihat kemudian ada masalahat. Dia beri syarat yaitu kumpulkan manusia ya, kumpulkan manusia di suatu tempat, ya, lalu lakukanlah itu di hadapan mereka. Nah, ketika itu dilakukan, dia yakin bahwasanya ini akan memberikan suatu masalah yang besar. Nah, apa yang dilakukannya itu ternyata benar. Ya, ketika orang-orang itu melakukan eh, apa namanya? melakukan apa yang diperintahkannya itu kepadanya, ya, orang-orang pun masuk Islam. Artinya orang-orang pun masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala ketika si penembak, ya, si pemanah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka mereka eh, mereka pun mengatakan, ya ini adalah Rob Gulam, ini adalah Rob kami dan Rob Gulam. Nah demikian. Jadi mereka beriman kepada Rob Gulam tersebut, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka masuk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan maslahat yang rajihah. Eh, dan jangan lupa juga ini adalah gulam yang mulham, diberi ilham. Karena dulu ya Rasulullah mengatakan innahu mangkana qablakum ya muhaddasun Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu ada yang muhaddas. Muhaddas itu adalah orang-orang yang mendapat ilham, termasuk Ghulamul Ukhdud ini. Dia mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan perbuatan itu akan mendatangkan maslahat yang rajihah, yang besar. Yaitu masuk Islamnya banyak orang. Nah, demikian. Jadi itu sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, oleh para pemuda itu. Yang pertama adalah dia dia bukanlah tidak ada pilihan dia bukan berada di tengah-tengah musuh, ya kemudian dia tidak bisa melarikan diri lagi, ya kemudian e, mau tidak mau ya imma terbunuh atau tertangkap, ya. Nah, demikian, maka dia membunuh musuh itu dengan melemparkan dirinya kepada ya, kehancuran ataupun kebinasaan. Nah, itu kondisinya, itu bentuknya, itu adalah gambarannya. Ya, jadi e, dalam kondisi tidak ada pilihan. Nah, sementara pemuda-pemuda itu melakukannya ya, ya tentunya tidak dalam kondisi seperti itu. Ya, mereka banyak pilihan, mereka hanya frustasi menghadapi musuh. Nah, demikian. Ya, ataupun karena ya diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kebanyakannya seperti itu. Itu dari satu sisi. Ya, sisi yang kedua, ya. Ya, maslahat yang yang mereka harapkan tidak tercapai. Justru kontraproduktif. Ya, apa yang terjadi justru sebaliknya mudarat yang besar bagi Islam dan kaum muslimin. Ya, yang pertama tentunya mudarat kepada dirinya sendiri. Ya, itu yang kedua. Jadi tidak ada maslahat yang jelas di situ, bahkan mudarat yang nyata, yang qat'i. Musuh bukan bertambah gentar dan takut, malah mereka bertambah ya kita katakan kejam, bertambah uh, gila tindakannya terhadap Islam dan kaum muslimin bahkan ini berimbas kepada ya kita katakan eh, apa namanya uh, dakwah Islam ke tengah-tengah mereka ya mencoreng ya kita katakan uh, ya uh, indahnya Islam di mata orang-orang kafir nah demikian jadi ini juga menghambat dakwah nah demikian yang ketiga ya akibat buruk dari perbuatan mereka itu adalah bukan ya kita katakan orang-orang masuk Islam Ya dengan tindakannya itu seperti yang terjadi pada pemuda Uhud tadi. Justru kaum muslimin yang menjadi korban. Ya, lucunya anehnya mereka mengatakan orang-orang Islam yang mati itu akan masuk surga kata mereka. Ya jika mereka ikhlas. Nah ini ini ikhwan ini adalah ucapan yang konyol. Ya, seolah-olah surga itu kuncinya ada di tangannya. Nah demikian. Jadi yang jadi korban dari perbuatan mereka itu, aksi mereka itu justru kaum muslimin. Banyak di antara korban itu, di antaranya adalah kaum muslimin sendiri. Padahal Nabi SAW mengatakan, ya laqad lurajulin muslimin ahwanu indallahi min uh, la zawalud dunya afwan la zawalud dunya wa ma fiha uh, ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim ya hancurnya dunia dan segala isinya itu lebih mudah di sisi Allah ya lebih apa namanya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim ya nah demikian sementara mereka itu dengan santai dengan tanpa uh, merasa bersalah ya mereka mengorbankan kaum muslimin sendiri nah demikian ya kita khawatir ini jatuh pada sabda Nabi tentang orang-orang khawarij yaitu apa yaqtuluna ahlal islam wa yadauna ahlal ausan mereka membunuh kaum muslimin ya menumpahkan darah kaum muslimin dan membiarkan ahlul autan wal billah. Jadi demikian. Jadi tidak bisa disamakan perbuatan bom bunuh diri sekarang ini dengan apa yang dilakukan oleh pemuda Uhud tadi. Wallahu alam bisawab. Nah, syukuran jazakum khairan dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon di 0218236543 ya. Halo. Ya mohon maaf terputus. Ya kami beri kesempatan kembali satu penelpon di 021 823 6543. Oke. Namun e, sambil menunggu ada eh, telepon yang masuk, sudah ada pertanyaan kembali di pesan singkat yaitu Uh, Ustaz bagaimana dengan kisah sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah lalu bunuh diri karena tidak kuat dengan panasnya cuaca di Madinah dan uh, katanya Rasulullah bersabda tapi pahala hijrahnya membuatnya berada di surga apakah dalil tersebut sahih Ustaz? Allah alam, saya belum pernah dengar kisah itu. Nah. Ya mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Anda nah, belum pernah dengar ataupun ya e, di buku sirah ya kisah seperti itu siapa nama sahabatnya kemudian di mana itu dicantumkan kisah itu hmm. bahwa ada seorang muhajir yang bunuh diri kemudian Nabi mengatakan seperti itu wallahu alam bisawab. Uh, saya belum pernah menemukan kisah seperti itu. Ya, mungkin yang bertanya bisa diberikan ya rujukannya dari pertanyaannya tersebut. Baik, selanjutnya ada uh, beberapa pertanyaan senada yaitu dari Ibnu Asman di Regensi dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, apakah orang yang menaiki kendaraannya secara cepat dan jika terjadi kecelakaan dan dia mati, apakah hal tersebut dikategorikan sebagai bunuh diri dan bagaimana pula dengan orang yang memakai narkoba lalu kemudian overdosis dan meninggal? Apakah hal tersebut juga merupakan bunuh diri? Ah, ini pertanyaan yang sangat bagus ini ya ini ini uh, perlu untuk dijawab eh, uh, ini pertanyaan dan Ya, ya, sebenarnya tadi mau dibahas juga tapi terluput ya. Iya. Ya, sangat bagus pertanyaannya ini. Ya, eh, mengenai masalah ya perbuatan-perbuatan yang kita katakan eh, apa namanya? syibhul amdi. Ya, mirip sengaja. Ya, kita katakan mirip sengaja. Ya, seorang misalnya ya eh, dia tahu bahwasanya ya peraturan dan eh, kita katakan eh, ketentuan prosedur Ya, dari kendaraan itu adalah seperti ini, ini dan ini, ya. Ini, ini dan ini. Kemudian dia dengan sengaja melakukannya. Dia ke, eh, dia apa namanya? Dia pacu kendaraannya sekencang-kencangnya. Dengan tujuan ya mati pun nggak apa-apa. Ya, artinya apa? Dia memang mau mau bunuh diri dengan itu, mau mati dengan itu. Maka ini bisa dikategorikan bunuh diri. Ya, tapi kalau seorang itu lalai, ya, lalai, ya, dia mengabaikan prosedur itu, ya tanpa niat untuk bunuh diri, ya, tanpa niat untuk bunuh diri, tapi dia melalaikannya, ya, ya dia pacu ya, sekencang-kencangnya kendaraannya, atau ya ada traffic light, ya lampu sudah berwarna merah, ditabraknya saja. Nah ini ya ini adalah perbuatan yang ya kita katakan sibul amdi, mirip kesengajaan, ya, mirip kesengajaan yang menyebabkan ya jiwanya melayang dan bisa juga jiwa orang lain melayang juga karena perbuatan seperti itu. Nah, maka dari itu ya, ya para para pendengar yang berbahagia ya walaupun kita tidak katakan orang yang ngebut kemudian jatuh dari kendaraannya dikatakan dia bunuh diri tidak itu apa namanya nama lama bin niat apa niat tujuannya kebut-kebutan atau memacu kendaraannya secepat itu ya itu hukumnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala batinnya apa yang ada di dalam hatinya. Akan tapi kalau dia memang kebut-kebutan untuk bunuh diri ya ini digolongkan sebagai bunuh diri. Ini digolongkan sebagai bunuh diri ya. Jadi ya oleh karena itu para ulama mengatakan wajib ya bagi setiap orang ini di jalan raya untuk mematuhi hukum-hukum yang berkaitan dengan jalan raya. Ya peraturan-peraturan lalu lintas mulai dari SIM, surat izin mengemudi, ya kemudian menaati peraturan-peraturan yang ada di sana ya termasuk juga ya sikap kita terhadap kendaraan. Ya kita tidak boleh lalai. Ya misalnya memeriksa ban, rem dan lain sebagainya. Sebenarnya itu masuk dalam ya kita katakan perkara yang wajib untuk dilakukan oleh seorang pengemudi, memeriksa ban, memeriksa kondisi kendaraan ya. Hingga di beberapa negara itu ujian untuk mendapatkan SIM itu ketat. Ya, dilihat bagaimana sikapnya berkendara dan apa namanya memperlakukan kendaraannya. Nah, kita lihat sekarang ini ya salah satu pembunuh terbesar di negeri ini adalah ya jalan raya. Ya, banyak orang yang ya kita katakan mati secara sia-sia di sana. Kenapa? Karena mereka melalaikan ya peraturan-peraturan lalu lintas yang para ulama ingat ya, para ulama telah memfatwakan wajib hukumnya, wajib ya untuk mematuhi peraturan itu. Karena ini termasuk bab ya kita katakan masalah mursalah ya masalah yang mursalah. Bahkan yang bisa dikategorikan sebagai masalah maslahat yang hajiat, yang sangat yang yang merupakan kebutuhan dan kepe, keperluan mendesak. Ya, maslahat yang hajiat, ya bukan tahsiniat, tapi hajiat. Ya, bahkan mungkin bisa naik kepada maslahat eh, kita katakan daruriyah. Nah, demikian. Karena ini tentang uh, keselamatan ya jiwa bersama di situ. Nah itu berkaitan dengan ya kita katakan eh, sikap kita berkendara di, di di jalan raya. Jadi itu mohon diperhatikan ya kepada para ikhwah sekalian dan para pendengar yang berbahagia. Yang kedua adalah orang yang memakai narkoba. Ya, dia tahu akibat dari narkoba itu. Nah ini termasuk dalam kategori memotorotkan diri sendiri. Nabi mengatakan la doror wala diror. Tidak boleh memotorotkan orang lain dan tidak boleh memotorotkan diri sendiri. Orang yang melakukan ya, orang yang eh, apa, mengkonsumsi narkoba itu pada akhirnya dia telah mencelakai dan binasakan dirinya sendiri. Nah, kalau dia pakai narkoba itu untuk untuk bunuh diri, ya karena memang bisa juga seperti misalnya orang yang makan obat overdosis tujuannya untuk bunuh diri. Nah, itu bunuh diri. Tapi kalau karena kita katakan kelalaiannya ataupun karena dia mengikuti hawa nafsunya atau karena eh, kita katakan kejahilannya, Ya ini termasuk ya kita katakan bisa dikategorikan sebagai apa namanya pembunuhan sibuhul amdi. Ya mirip kesengajaan. Ya tentunya ini termasuk dosa besar. Ya memakai narkoba sendiri itu adalah uh, saja itu termasuk dosa yang besar. Ya itu termasuk kategori memotorotkan diri sendiri. Eh, apalagi dari perbuatan itu mengakibatkan nyawanya melayang. Ikhwanifidina azanillah Allah wa iyyakum jami'an. Sama juga dengan rokok Ya, orang-orang yang merokok mengatakan nggak ada orang yang lagi lagi ngerokok mati. Ya mungkin ya nggak bisa dikatakan tidak ada, mungkin ada, cuma jarang. Tapi jelas rokok itu akan menyebabkan kemudaratan bagi pemakainya. Ya, ya itu artinya orang itu akan mati pelan-pelan. Ya, itu pasti ya menyebabkan ya kita katakan penyakit-penyakit pada dirinya sebagaimana tertulis di bungkusnya sendiri maka itu juga termasuk perbuatan mudarat yang bisa menyebabkan dirinya jatuh kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jauhilah perkara-perkara yang bisa menyebabkan diri kita binasa. Ya, nah demikian wallahu alam bisawab. Nah, sekarang jazil khairan dan rupanya waktu yang sudah habis tadi ya di kesempatan pagi ini. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan. Silakan Ustaz. Rekhofidin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya pada hari ini kita telah membahas e, dosa besar yang ke-29 yaitu e, eh, melaku, seorang yang melaku, e, membunuh dirinya sendiri. Nah, ikhwan tadi sudah kita jelaskan banyak sekali hadis yang menjelaskan kepada kita tentang besarnya ancaman kepada uh, atas orang-orang yang melakukan perbuatan bunuh diri ini di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga ya Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan uh, siksa yang berat ya ya dengan uh, dia akan me, membinasakan dirinya pada hari kiamat nanti di neraka jahanam dengan cara dia bunuh diri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengancam ya bahwasanya ya dia akan lama dan eh, kita kata dalam waktu lama di dalam neraka jahanam khali dan mukhalla dan fiha abadan. Ini merupakan isyarat bahwasanya dia akan lama berada di eh, dalam neraka jahanam sampai Allah Subhanahu wa taala ya mengampuninya dan mengeluarkannya dari neraka itu apabila dia masih memiliki seberat biji darah dari keimanan. Wallahu a'lam bisawab. Jadi mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegaran kepada kita semua di dalam menghadapi ya cobaan-cobaan hidup ya. Ingatlah bahwasanya ya kita hidup di dunia, dunia merupakan darul bala ya negeri tempat kita diuji. Tidak ada orang yang luput dari ujian ya tidak ada orang yang luput dari ujian namun yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita sukses ya melewati ujian-ujian tersebut ya salah satunya adalah kita mempertebal dan mempererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertakwa kepadanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan Karena siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan beri jalan keluar baginya. Ya. Dan jangan lupa ya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas agamanya sampai kita bertemu dengannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.